Semoga perjumpaan kita perjumpaan yang senantiasa diberkati Allah Jalla wa'ala sebagai perjumpaan kebaikan membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Khanafitina azakumullah pada kesempatan perjumpaan kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang masyhur di kalangan tulabul ilm masyhur di kalangan salafiyun secara khusus Hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya diriwayatkan oleh Al Hakim dalam bukunya Al Mustadrak juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama akabir kalian, orang-orang besar kalian. Ini hadis disahihkan Al-Hakim belum mengatakan hadza hadisun sahih ala syard al-Bukhari wa lam yukhrijah disepakati oleh Zahabi dalam talkhisnya dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Shahihah nomor hadis 1778. Hadisnya al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan akabir kalian. Iwan Dalam pandangan Islam, Kaum muslimin meyakini adanya sesuatu yang barokah. Adanya sosok yang barokah. Ada perbuatan, tindakan-tindakan, amal-amal yang barokah. Ada tempat-tempat yang barokah. Ada orang-orang yang barokah. Itu diyakini. Namun Dasarnya harus jelas. Ada nasul kitab, sunnah atau salah satunya yang menegaskan ini hal yang barokah. Ini orang yang barokah. Ini tempat yang barokah. Ini waktu yang barokah. Ketika ada nasnya maka diyakini. Diisbatkan di sini berkaitan dengan sosok seseorang. Belum menekaskan al barokatu ma'akabirikum. Barokah bersama akabir kalian. Sehingga wujudul akabir barokatun lil ummah. Keberadaan wujudnya al-akabir itu barokah bagi umat ini. Ikhwanabitina Al-barakah Maknanya ialah Thubutu Al-khairil ilahi Fi syai'in Langgengnya Kebaikan-kebaikan ilahi Yang datang dari Allah Jalla wa'ala Pada sesuatu itu definisi disebutkan oleh para ulama minhum Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan juga yang lainnya, subutul khairil ilahi fi syai. Sesuatu itu selalu membawa keberkahan, kebaikan-kebaikan dan kebaikannya dari Allah Jalla wa ala. Sehingga meliputi kebaikan duniawi, kebaikan dini ukhrawi dimanapun dia berada, selalu membawa kebaikan, menebar kebaikan. Kapanpun dia ada, menebar kebaikan. Sesuatu dikatakan mubarak, syai'un mubarak, barokah, artinya sesuatu itu selalu membawa kebaikan, menebar kebaikan, baik untuk semua pihak, dimanapun dia berada, kapanpun dia ada. Yang dibahas dalam hadis ini adalah para al-akabir ma'al akabir kebersamaan dengan para akabir itu barokah. Membawa kebaikan, melahirkan kebaikan, mewariskan kebaikan, memunculkan kebaikan, menebar kebaikan. Kebaikannya minallah jalla wa'ala ala semata dan selalu ada langgeng berkesinambungan terus menerus itu namanya barokah difahami ya satu menebar kebaikan bukan kejelekan Tayyib, kebaikan itu selalu ada dimanapun dan kapanpun dan kebaikannya langgeng terus menerus ada. Barakallahu fikum. Itu makna al-barakah. Yang namanya barokah minallah. Barokah dari Allah Jalla wa ala semata. Dan barokah itu ketika segala sesuatunya lillahi ta'ala. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Da'wa Dawa' menjelaskan wa kullu syai'in la yakunu lillahi fabarakatuhu manzu'ah. Segala sesuatu yang tidak karena Allah bukan karena Allah maka barokahnya akan dicabut. Harus lillah, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. فإن الله تعالى هو الذي تبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب إليه مبارك سبب الله جل sebab Allah Jalla wa ala dialah zat yang tabarak semata tabaraka dimanakan yang maha tinggi yang maha agung yang membawa memberikan berkah wal barakatu kulluha minhu maka semua barokah dari Allah Jalla wa ala semata dan semua yang disandarkan kepada Allah pasti barokah ini makna al barokah sehingga selalu membawa kebaikan selalu menebar kebaikan selalu melahirkan kebaikan memunculkan kebaikan kebaikan di dunia kebaikan perkara duniawi, kebaikan perkara dini, keagamaan, berlanjut pada perkara ukhrawi di akhirat nanti. Kebaikannya selalu ada dimanapun dan kapanpun dan langgeng. Itu namanya barokah. Ini satu poin penting terkait dengan hadis al-barakatu ma'a akabirikum semata-mata ma'al akabir, bersama dengan akabir, bersama dengan akabir, ternyata tidak melahirkan kebaikan, itu tidak barokah. Tidak menebar kebaikan, itu bukan namanya barokah. Dipahami insya ya. Maka kalau betul-betul ma'al akabir, ada barokahnya. Hal yang saling berkaitan, saling talazum keberkahan bersama dengan akabir. Kalau ma'al akabir bersama dengan akabir itu benar dan tepat, pasti muncul keberkahan. Ketika ma'al akabir tidak muncul keberkahan, maka tidak benar ma'al akabirnya. Al-akabir yang disebutkan dalam hadis ini ada dua makna. Yang pertama adalah barakallahu fikum Al-akabir dimaknakan dengan kibar fisin yang tua-tua usianya. Orang-orang tua. Meliputi al-akabir fil ilmi. Orang yang tua senior dalam keilmuan. Barakallahu Ini yang ma'ruf di kalangan kita semua dengan sebutan kibarul ulama. Ulama-ulama kibar. Ulama-ulama yang memang martabatnya, manzilahnya senior. Dikarenakan keilmuannya, juga dikarenakan usianya. Ulama-ulama sepuh. Masyaikh, masyaikh sepuh. Yang diakui keilmuannya dan tua usianya. Namanya kibarul ilmi. Maka yang sigar tidak masuk. Yang sigar yang masih muda-muda disebutkan oleh Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Tainuri rahimahullah dikenal dengan sebutan Ibnu Qutaybah Tainuri rahimahullah belum memberikan taklik komentar tentang riwayat di atas dan juga asar Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya la yazarun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim umat manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akadir mereka. Faida akhaduhu an asagirihim halaku. Bila mereka mengambil ilmu dari asagir mereka, orang-orang sigar mereka halaku akan binasa. Ini asar disebutkan dalam Rasul Musannafnya juga Ibnu Mubarak punya punya zuhud dan dia sahih. Kata Ibnu Qutaibah menjelaskan, yuridu yang beliau inginkan ialah la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh wa lam yakun ulama'uhumul ahdad. Yang beliau inginkan adalah umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama ulama-ulama mereka itu masyayikh, orang-orang tua, ulama-ulama sepuh. Ulama mereka bukan ahdad, bukannya masih muda-muda. Ahdad itu belum tua, masih muda-muda. Masyayikh yang tua-tua. Ini mana pertama? Akabir ini kibar ulama, dan ulama, ulama kibar, ulama sepuh yang kabir fil ilmi wasin yang tua ilmunya yang tua pula usianya barakallahu fikum belum menjelaskan alasannya dikarenakan yang namanya masyayikh orang yang telah tua dalam keilmuannya dalam dakwahnya dalam tarbiyahnya dalam pengalaman-pengalaman ilmiahnya itu sudah hilang masa mudanya nggak ada pada yang tua-tua tadi e, ketergesaan anak muda, ajalahnya anak muda, kebodohan anak muda, kekanak-kanakan anak muda, temperamental anak muda, udah nggak ada. Ditambah lagi tajurubahnya, pengalamannya, khibrohnya, keahliannya. Sehingga ilmunya tidak kemasukan syubhat. Orangnya tidak dikuasai hawa nafsu. Tidak ada kecondongan tamak. Tidak pula gampang di tergelincirkan oleh syaitan sebagaimana pada para pemuda. Disertai dengan usia tuanya, disertai dengan uh, haibahnya, wibawanya, disegani. Sementara yang masih muda-muda kata beliau, ada pada mereka perkara-perkara tadi. Temperamental, eh, tergesa-gesa, terburu-buru, kadang ada tindakan-tindakan bodoh, kadang eh, kanak-kanaan, pengalamannya kurang, masih harus buat pada ilmunya belum matang ke ilmunya kurang berwibawa, anak muda. Barakallahu Ketika yang muda-muda ini memiliki poin-poin di atas, dan berani berfatwa halaka wa ahlak dia binasa dan membinasakan yang lain ini makna pertama dari kata-kata ala akabir ay kabir fil ilmi wassin yang tua ilmunya tua pula usianya barakallahu fikum dan inilah yang pertama kali dimaksudkan dalam riwayat ini barakallahu fikum Sebagian mereka memaknakan adalah kabir, kabir fisin yang tua usianya. Jadi bapak-bapak tua, yang sudah mbah-mbah, sudah shebe-shebe Ini dikatakan agabir. Namun riwayat ini makomnya bukan semata-mata makom usia, tapi berkaitan dengan pembahasan kehidupan terkait dengan tarbiyah, dakwah, mengatasi umat, mengurusi umat, sehingga dimaukan ialah yang pertama tadi. Ada boleh memaknakan barakallahu fikum kabir fil ilmi wa in kana saghiran fis sinni. Orang yang besar ilmunya meskipun secara usia dia masih muda. yakni ilmunya sangat mendalam, ilmunya sangat luas, ilmunya sangat tinggi sekali. Meskipun secara usia tergolong masih muda. Masih banyak ulama yang lain yang yang yang tua yang sepuh-sepuh, tapi dia termasuk kibar li ilmihi dikatakan keilmuannya. Barakallahu fikum. Hadza u hadza barakallahu fikum. Intinya al-akabir barakallahu fikum dimaknakan dengan semua tadi. Semuanya masuk dalam kategori al-akabir. Uh, Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah beliau punya makalah dengan judul Al-Barakatu Ma'akabirikum ketika menjelaskan riwayat beliau mengatakan humul akabir hissan wa ma'nan qadran wa athara al-akabir secara hissi ya secara konkret memang sudah tua ya wa Ma'nan dan secara maknawi secara keilmuannya sehingga ilmunya luas ilmunya besar dan juga usianya tua. Juga terkait dengan qadrun wa asara, martabatnya dan efeknya pada umat. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya masuk dalam kategori al-akabir. Dan itu ada makamnya masing-masing barakallahu fikum. Ikhwan dari kata-kata al-akabir menunjukkan ada sebuah faedah penting kaitannya dengan dua mana di atas. Kata-kata al-akabir menunjukkan bahwasanya al-ulama maratib yatafawatuna fil martabati wal manzilah. Ini kaidah besar yang ada pada al sunnah. Para ulama itu bertingkat-tingkat martabatnya, bertingkat-tingkat menzilahnya, bertingkat-tingkat kadarnya. Laisu fi martabatin wahidah. Mereka tidak satu tingkatan. Semuanya ulama. Semua dikatakan sebagai ahlul ilmi. Tetapi mereka maratib bertingkat-tingkat. Ada agabir, Lawannya ada asal asagir. Semuanya para ulama. Ulama una kathir. Masyayikh kita banyak. Ulama kita banyak. Ahlul ilmi banyak. Secara usia ada yang masih muda, ada yang menginjak tua, ada yang telah tua. Secara ilmiah keilmuan ada yang ilmunya banyak, ada ilmunya lebih banyak lagi, ada yang matang keilmuannya. Semua dikatakan sebagai ahlul ilmi. Semua dikatakan sebagai masyayat kita. Yang kita bahas ulama ahlus sunnah. Nggak mungkin membahas yang lain lainnya. Mereka maratib. Barakalafikum. Apa faedahnya? Ada muhim jiddan. Faedahnya adalah barakalafikum inzaluhum ala hasri manazilihim. Kita memposisikan para ulama-ulama tadi sesuai dengan posisinya masing-masing. Dengan hak, dengan adil, la hulu wa tafid. Jangan hulu melampaui batas, jangan kurang dari batasan. Jangan sampai engkau membesarkan mengatakan kibar yang masih sidar, yang belum kibar. Itu berbahaya. Hulu. Melampaui batas dalam menyikapi seorang alim. Jangan sampai pula Anda mensigarkan ulama kibar. Alim kabir termasuk kibar ulama. Kamu katakan sigar. Kamu katakan ulama kecil. Ulama muda. Padahal kibar. Ini istighfaf bil ulama. Merendahkan para ulama. Dua-duanya kemungkaran. Dua-duanya mukhalafah. Dua-duanya sabab orang tergelincir. Hulu dalam mensikapi seorang alim itu ketergelinciran. Merendahkan, menghinakan seorang alim ketergelinciran. Al-Muallim al-Yamani rahimahullah Ma'ruf dari beliau Dinukil sebuah makalah ma'rufah Beliau mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas. Audia zamannya wadi, lembah. Lembah batil yang paling luas sikap hulu melampaui batas kepada orang-orang yang utama yang mulia ulama diantaranya Hati-hati ya. Sigar kamu katakan kibar. Hulu. Wah kata sebaliknya. Sebaliknya. Termasuk lembah batil yang juga luas. Tindakan meremehkan, merendahkan, menghinakan al-akabir. Para ulama. Ini ulama kibar. Diakui oleh ulama-ulama yang hanya ma'rufin, ini ulama kibar. Kamu katakan sigar, kamu katakan kecil. Ada istighfaf. Ada la yajus, wadhaka la yajus. Yang pertama. Yang kedua ialah realnya, prakteknya langsung. Kita memposisikan para ulama dengan makomnya masing-masing untuk babnya masing-masing berkaitan dengan akhzul ilmi, mengambil ilmu. Maka dianjurkan mengambil ilmu dari semua una wa masyayikhuna al-sunnah. Lebih dianjurkan kepada kibar. Di era sekarang, kita melihat para ulama, para masyayikh, indahum durus. Mereka punya daris pelajaran, ada muhabara, ada tausiah, ada daurah ilmiah. Kibaruhum wasigaruhum. Ulama kibar kita atau yang di bawahnya mereka lagi yang belum kibar. Punya durus, punya muhadarah, punya daurat. Kita mengambil ilmu dari mereka semuanya. Barakallahu Dibaham insyaallah insya Allah ya. Ambil ilmu dari mereka semua. Selagi mereka adalah ulama al sunnah. Apalagi lebih afdal lagi mengambil ilmu langsung dari para ulama kibar. Barakallahu fikum. Dalam perkara umur wadhiha. Perkara-perkara yang gamblang, yang jelas, perkara ilmiah, perkara amalia yang wadhih argumen dari dalilnya, ayatnya, hadisnya, keterangan para salafnya semuanya menjelaskan, semuanya berbicara. Bahkan di kalangan para duat, para mubalidin dengan kadar mereka masing-masing mereka bisa menyampaikan ilmu bisa berbicara tentang masalah itu kenapa perkaranya gamblang jelas ayatnya ada hadisnya ada syara ulamanya banyak semuanya berbicara Para mu'alim-mu'alim, mutaris-mutaris mengajarkan ilmu. Para ustaz-ustaz mengajarkan ilmu. Para da'i-da'i mengajarkan ilmu. Para masyai mengajarkan ilmu. Para kibar juga mengajarkan ilmu. Yang wadihah. Dipahami insya Allah ya? Di sana yang nazakumullah ada perkara-perkara tertentu yang itu makomnya makomul kibar. Itu makomnya ulama besar yang berbicara, yang mem, yang yang yang mempelajari, yang meneliti, yang menjelaskan, yang menghukumi, yang menghakimi. Ini hanya makomnya ulama kibar. Di antaranya adalah barakallahu fikum innan nawazil ulul mustajaddat Ketika ada masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang baru muncul di era-era akhir, namanya al-mustajadat. Ini makomnya ulama kibar. Yang belum mencapai tingkatan kibar harus tahu diri. Kita kaum muslimin tulabul ilmi dalam bab semacam ini diharuskan untuk merujuk kembali pada ulama kibar bukan ulama sigar meskipun sama-sama ulama arusuna. sunnah dalam perkara fitan wal mudlahimat ketika terjadi fitnah, fitnah besar, fitnah yang samar atau fitnah yang mencekam mudlahimah. Fitnah macam-macam, ada yang ringan, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Fitnah besar. Fitnah yang begitu samar, yang begitu mencekam. Ini makomnya para ulama kibar. Ulama sigar harus tahu diri, bukan makam mereka, tidak boleh berbicara. Kita tulabul ilmi, muslimin, salafin, dianjurkan, diharuskan merujuk kepada ulama kibar tadi dalam poin-poin tersebut. Difahami ya? Itu makamnya mereka. Mereka lah orang-orang yang berpengalaman dalam perkara seperti ini. Kita mengambil bimbingan mereka, arahan mereka, pandangan-pandangan mereka, barakallahu fikum. Dan inilah makna hadis al-barakatu ma'a akabirikum barokah bersama dengan akabir kalian. Ini makomnya. Al-Munawi rahimahullahu taala dalam bukunya Faidul Qadir ketika menerangkan hadis al-barakatu ma'a akabirikum belum mengatakan fal barakatu ma'a akabirikum al-mujarribina lil umur wal muhafidhin ala takthiril ujur fajalisuhum litaktadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadihim barokah itu bersama dengan akabir kalian orang-orang besar kalian yang al-mujarribinil umur berpengalaman dalam mengatasi banyak hal yang selalu menjaga niat untuk memperbanyak pahala dengan itu. Orang yang ikhlas tulus. Fajalisuhum. Hendaklah kamu bermajlis dengan mereka. Ditaktaru birayihim. Supaya kamu mengambil kudwah dengan pandangan-pandangan mereka. Watahtadu bihadihim. Dan mengambil petunjuk dengan petunjuk-petunjuk mereka. Ini makamnya ulama kibar. Al-Syekh Abdul Ghani Ausad Hafizahullah menerangkan cukup panjang masalah ini. Belum mengatakan di makalah yang di atas. Fal akabir humul ladzina yurja'u ilaihim 'inda wuqu'in nawazil wal mustajaddat wa hulul 'awarid wal mu'dilat wa husul والمدلهمات الأكابر Al-akabir, ulama besar, ulama kibar di makam mereka. Merekalah orang-orang yang dijadikan rujukan, marja'iyah, referensi, tempat kembali kaum muslimin ketika terjadi nawazil. Masalah kontemporer. Wal mustajadat. Perkara-perkara baru yang muncul-muncul di zaman-zaman akhir ini. Mereka pula yang menguraikannya menyelesaikan berbagai macam perkara-perkara yang insidental munculnya. Terjadinya ala awarid hal yang baru muncul insidental. Wal ma'dilat perkara yang rumit-rumit. Juga ketika terjadi fitnah, fitnah dan mudlahimat perkara yang mencekam yang besar. Dikarenakan pandangan mereka saqibatun ba'idah. Pandangan agabir tajam dan jauh ke depan. Wa ara'uhum sa'iba rasidah. Pandangan-pandangan mereka, ro'i-ro'i mereka benar terbimbing. Wa ahkamuhum jami'ah sedidah. Hukum-hukum mereka mencakup semua persoalan dan lurus wa atharuhum mani'atun hamidah dan asarnya efeknya mencegah dari perkara-perkara yang buruk dan sangat terpuji. Barakallahu fikum. Ini makamnya agabir. Di makam-makam semacam ini al-asagir tidak boleh berbicara. Al-asagir tidak boleh ikut campur. Barakallahu fikum. Justru di makam-makam seperti ini ternyata ada asagir yang berbicara justru sabab sesatnya dia dan dia menyesatkan umat. Belum membawakan sebuah asar yang saya bacakan di atas dengan beda redaksi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan la yazalan nasu bi khairin ma atahumul ilmu min kibari akabirihim wa dhawi aslafihim fa idza atahum min kibali asagirihim halaku umat manusia akan senantiasa dalam perkara kebaikan selama ilmu ini datang kepada mereka dari jalur ulama kibar mereka dan yang salaf-salafnya mereka terdahulu. Ketika ilmu datang kepada mereka dari arah asafir mereka, binasa mereka. Katanya Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah menjelaskan, "Fa fi hadzal hadithi tahdzirun wa nakirun anil anil iqbali al asagir ma'a wujudil akabir." لأن ذلك مظنة halakah Pada hadis ini, ini ada di atas ada tahdir, peringatan keras, nakir, peringatan yang sangat keras. Fokus atau kembali kepada ulama-ulama sirar, padahal sudah ada ulama kibar. Sebab tindakan itu tempat terduga banyak orang binasa di dalamnya. Sebab orang binasa, sebab orang menyimpang karena itu. Ini makomnya yang dibahas di atas. Dikarenakan terkait dengan masalah tablighul ilm, nasyul ilm, menyampaikan ilmu, semuanya menyampaikan ilmu. Semua diambil ilmunya. Lebih afdal dari para ulama. Tapi ketika makomnya makomul akadir. Ilmu-ilmu tertentu itu merupakan makomnya ulama besar hanya ulama besar yang berbicara. Ketika ada asagir yang ikut campur, ada asagir yang terlibat, yang sok alim, yang sok tahu, yang sok dekat dengan akabir, atau semacam itu mungkin berbagai macam alasannya yang dikemukakan, ikut tampil, ikut mengatur, ikut berbicara, ikut menghukumi, ikut menghakimi. Hati-hati. Halaku. Mereka jadi binasa dan sabab membinasakan orang lain. Karena bukan makamnya barakallahu fikum. Wahakadha barakallahu fikum ketika muncul fitnah-fitnah terutama fitan di kalangan salafiyin al-sunnah barakallahu fikum fitnahnya di tangan para ulama kibar semuanya disampaikan diinformasikan kepada ulama kibar ada di tengah-tengah mereka mereka yang mengkaji, mereka yang membaca, mereka yang menelaah. Dan mereka memberikan bimbingan-bimbingan. Maka itu makamnya ulama kibar. Kita semua telah ilmu salafiyun muslimun dianjurkan, dihasung untuk kembali pada ulama kibarnya. Mendengarkan arahan ulama kibarnya. Dalam makam semacam ini, ulama sigar tidak boleh berbicara. Ulama sigar tidak boleh ikut campur. Tidak boleh ikut menghukumi atau menghakimi. Hadalah juz, Bukan makamnya mereka. Itu mau mawadhannatul halakah. Kalau kita sampai kembali pada sigar di makam seperti ini, sudah ada kibar ulama yang menangani, yang meneliti, yang membaca, yang menelaah, yang mengkaji masalah, yang memberikan arahan. Kita masih kembali pada ulama sigar, halakna wa ahlakna. Kita akan binasa, membinasakan orang lain, sesat, menceritakan orang lain. Kenapa? Kembali kepada orang-orang yang bukan referensi umat dalam pandangan syariat. Hati-hati. Mabanatul halakah barakallahu fikum. Terdengar suara dan Tafadhal antum adhan terlebih dahulu diteruskan lagi ba'dal adhan insyaallah taala. Komatnya ba'din. Tapi barakallahu fikum. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala disebutkan Al-Baihaqi dalam bukunya Al-Madkhal beliau menjelaskan idza ra'aita syababa يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قل الحياء Kata Thawri rahimahullah bila kamu melihat ada sosok yang masih muda bicara di sisi di samping para ulama kibar. Meskipun yang masih muda itu telah mencapai sebuah tingkatan keilmuan. Artinya dia bukan semata-mata muda, ahlul ilmi. Termasuk ulama, termasuk masyayikh, ahlul ilmi. Memiliki ilmu. Dia bicara di samping para akabir. Fa'ayis min khairih. Kamu putus asa dari kebaikan orang seperti ini sebab dia sedikit rasa malunya, nggak punya rasa malu. Itu dikecam oleh para ulama. Abdul bin Mubarak rahimahullah menyatakan nuhina anna takallama inda akabirina. Kita dilarang bicara di sisi ulama-ulama kibar kita itu itu asar asbabul wurudnya ialah ditanya beliau tentang pertanyaan di samping beliau ada Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ibnu Mubarak ulama Khurasan, Ibnu Uyainah ulama Mekah. Sama-sama ulama kibar. Beliau menolak berbicara. Kami dilarang bicara di samping ulama kibar kami. Ada Ibnu Uyainah Hakata. Sekali lagi ini makamnya adalah terutama ketika terjadi yang namanya masyakil, nawazil, mustajaddat, fitnah-fitnah mu'dilat. Terutama ketika semua sudah dikaji oleh para ulama kibar, mereka yang membaca, yang menelaah, yang mengkaji, mereka yang berbicara, yang menghukumi, yang menghakimi, mereka memberikan arahan dan bimbingan-bimbingan. Ini makomnya mereka dan di saat itu kewajiban kita sebagai seorang tulabul ilmi, sebagai salafiyun, bila khusus, kembali pada ulama kibar kita. Al barakatu ma'a agabirikum. Barakat dari ulama kibar kita. Dua poin tadi ditekankan. Yang masih syabab. Entah itu para muallim, para mudaris, para ustadz, para da'i para syekh, para alim ulama yang belum tingkatan kibar. La yatakallamun. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh menghukumi. Tidak boleh menghakimi. Barakallahu fikum. Ini makomnya ulama kibar. Yang kedua, ketika sebagian pihak yang ternyata iqbal al-asagir justru menghadap fokus merujuk kepada al-asagir Padahal semuanya sudah ada pada Al-Akabir. Ini Mawabatul halakah. Tempat orang binasa. Tempat orang tergelincir. Tempat orang sesat. Hati-hati. Barakallahu Sehingga kata-kata al gabir itu penuh makna. Ada makom-makom tertentu. Semua ulama ada hak di situ. Ada makam-makam yang lain pula yang lebih khusus lagi hanya makamnya para ulama kibar. Hadis ini menyatakan kibar al barakatu ma'a akabirukum. Barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian dalam semua makam terutama makam-makam yang memang khusus bagi mereka. Ketika kembali pada mereka mengambil arahan dan bimbingan mereka pasti akan muncul yang namanya barokah, menebar kebaikan melahirkan kebaikan, berdampak positif untuk umat dan semuanya. Dikarenakan cocok sesuai dengan bimbingan syariat tempat marjaiyahnya. Barakallahu fiikum. Yang eh, penting juga dibahas ialah pada kata-kata ma'a. Ini merupakan pembahasan tema kita kali ini bersama. Al barokatu ma'a akabirikum. Barokah bersama akabir kalian. Bersama. Dan akabir. Di bahasa di barakallahu fikum ulama kita banyak. Duat banyak, asatidah banyak, ulama banyak. Tapi yang kibar sedikit dengan makomnya masing-masing. Ya, ini di, diulang kembali adab dan makomnya masing-masing. Barakallahu fikum. Khusus untuk riwayat ini al barakatu ma'a akabirkum terkait dengan akabir. Dalam semua makom-makom yang ada mengambil ilmu dari mereka dan segala macamnya terutama dalam masalah kontemporer, masalah yang rumit, muskilah umat, perkara fitnah dan segala macamnya hanya akabir, bukan asagir. Adapun yang dimaukan dengan ma'a di sini adalah semuanya. Semua makna ma'iyah kebersamaan. Bagi yang punya kemampuan dimudahkan oleh Allah Jalla wa ala bersama-sama dengan mereka di tempat mereka itu luar biasa. Antum di sana temannya para ulama kibar, antum interaksi dengan mereka, muamalah sama mereka, langsung mengambil ilmu dari mereka, mengambil arahan dari mereka, luar biasa. Menyertai mereka, luar biasa. Termasuk ma'ah. Barakulahikum. Antum datang di halaqah-halaqah mereka, durus mereka, muhadhar mereka, daurah-daurah mereka, ma'ah. Bersama dengan mereka. Engkau datangkan mereka ke tempatnya antum. Ah, daurah daurah besar, darnas, tempat-tempatnya antum. Ma'a. Itu tapi kebersamaan dengan mereka. Dan bukan semata-mata bersama dalam arti menyertai semobil. Tapi ada bab yang lain, ada akhdul ilmi, mengambil ilmu dari mereka, minta fatwa dari mereka, bimbingan dan arahan dari mereka, Barakulahikum. Namun itu bukan satu-satunya kebersamaan. Itu bukan sebuah ketentuan, rukun, persyaratan kebersamaan. Itu afdaliyah. Sebab tidak semua kaum muslimin tulabul ilm punya kemampuan seperti itu. Para ulama kibar di tempat mereka, muslimin salafin di seluruh penjuru dunia. Tidak selama-lamanya bersama dengan mereka. Tidak semuanya mampu bersama dengan mereka secara fisik. Sehingga bukan satu ketentuan, bukan satu-satunya, bukan sebuah rukun ketentuan yang membedakan segala sesuatunya. tidak. Itu afdaliyah. Barakallahu fikum. Kebersamaan yang lebih utama lagi dan itu yang membedakan antara kebersamaan dan tidak ialah poin-poin amaliyahnya prakteknya langsung, realnya langsung. Syekh Abdul Ghani Ausat Hafizahullah menerangkan setelah menjelaskan akabir tadi beliau mengatakan fakama anna salahal alami bi alimi sebagaimana kebaikan alam ini dengan fatwa alimnya. Fakadhalika salahul asagiri wa falahuhum fittiba'il akabiri wa mulazamatihim. Begitu pula kebaikan, kesolehan yang masih muda-muda, yang di bawahnya mereka, para ulama-ulama sirar, para duat, asatidah, para muallimin, mudarisin, tulabul ilm salafin, muslimin, kesolehan mereka, kebahagiaan mereka, suksesnya mereka pada ittiba'ul akabir, mengikuti jejak langkahnya ulama kibar tadi. Wa mulazamatuhum mulazamah dengan mereka. Masuk ya. Mulazamah itu langsung ketemu dengan mereka. Masuk. Kemudian beliau mengatakan setelah, itu, "Fala yafta'ituna 'alaihim." ولا يتقدمون بين أيديهم ولا يسبقونهم بالقول في المسائل فضلا عن المشاكل وإنما يرجعون القول إليهم ويسترون بالقول عنهم maka ini namanya ma'iyah yang lebih utama lagi maka mereka para sirar para tulabul ilm salafiyun muslimin mereka tidak boleh istiad dari mereka. terpisah dari mereka, terpisahkan dari mereka. Jangan mereka lancang mendahului mereka. Ya ya takadamun baina aidin Jangan lancang di depan mereka. Jangan mendahului mereka dengan sebuah kaul pendapat dalam masalah-masalah ilmiah apalagi terkait dengan masyakil, problematika, fitnah dan yang lain-lainnya. Mereka hanya mengembalikan pendapat kepada para ulama kibar dan mereka isdar mengeluarkan ucapan, mengeluarkan penjelasan dengan keterangan-keterangan ulama kibar. Itu yang paling utama. Kitanya terbimbing dengan mereka berakhlak dengan akhlaknya mereka, terarah dengan bimbingan-bimbingan mereka, berjalan dengan fatwa-fatwa mereka, jangan lancang mendahului mereka, jangan pula terlambat dari mereka. Itu namanya ma'agabiriku. Langsung real. Ketika disertai dengan mulazamah, selalu menyertai mereka bersama dengan mereka hada afdal. Tapi nggak semuanya bisa demikian. Meskipun negaranya berbeda, meskipun tempatnya berjauhan. Tapi manhaj kita sama dengan manhaj para ulama kibar. Akidah kita sama dengan akidah ulama kibar. Ubudiyah kita sama dengan mereka. Tarekat dakwah kita sama dengan mereka. Akhlakiyah kita, adabiyah kita sama dengan mereka. Ketika ada masyakil besar, ada fitnah besar yang samar, problematika umat yang begitu besar yang menimpa umat ini atau yang menimpa salafin bil khusus semua perkara di tangan mereka maka bersama dengan ulama kibar ialah terbimbing dengan arahan-arahan mereka menjalankan apa yang mereka arahkan sesuai dengan keadaannya masing-masing bimbingan para ulama beragam dengan keadaannya masing-masing ada kalanya kita dibimbing untuk sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan tulah-tulah tulabul ilm. Ah, jangan sibuk dengan masalah fitnah. Ini makomnya ulama kibar. Ya sudah. Enggak usah mikirin fitnah. Sibukkan dengan belajar, dengan tafakufidin, ngaji taklim. Sibukkan dengan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Itu arahnya mereka. Sibukkan dengan dakwah, hidupkan dakwah kalian, fokus dengan tarbiyah Islamiyah. Jangan ada bicara masalah fitnah. Seminar wa ta'ala, jangan bicara masalah fitnah. Bicarakan masalah dakwah, masalah tarbiyah, fokus menangani tarbiyah antum, dakwah-dakwahnya antum. Wah, ada kalanya, ada kalanya bimbingannya adalah sekutu, diam semuanya. La yatakallamu ahad ala ahad. Jangan sembarang seorang pun yang bicara eh, bicara tentang yang lainnya, semuanya diam. Sakatna, ya kita diam, jangan berbicara, jangan membicarakan siapapun, jangan membicarakan uh, eh, person manapun dan siapapun dia, diam. Ketika demikian arahan-arahannya, barakallahu Itu namanya bersama dengan para ulama kibar. Jangan sampai yang dibacakan hadis al-barakatu ma'akabirikum begitu muncul bimbingan arahan ulama kibar tidak sejalan dengan bimbingan ulama kibar bahaya diam bicara ini bukan ma'al akabir sibuk dengan dakwah dan tarbiyah sibuk dengan fitnah ini kan sejalan dengan para ulama kibar barakallahu fikum jangan jangan ada yang membicarakan orang lain membicarakan aibnya orang lain, membicarakan para mudarisin, para doa, Ini kan sedang dengan para ulama kibar. para Barakallahu Itu namanya ma'al akabir, bersama dengan ulama. Engkau terbimbing dengan bimbingan ulama sesuai dengan bimbingannya saat itu. Nanti pada bab yang berikutnya lagi, kasih yang lainnya lagi, mereka membicarakan, berbicara, menerangkan Oh, ini adalah fitnah. Fulan fatan, fulan hizbi, fulan mubtadi, hada haddadi, hadza mumayyi. Sudah final. Sudah muncul ahkam. Hukum dari mereka. Mereka telah menghukumi, telah menghakimi, telah menfonis. Jangan telat. Tapi nggak semuanya berbicara. Yang punya kompetensi tempatnya masing-masing bicara dan yang dia bicarakan hanya sebatas apa yang telah disampaikan oleh para ulama kibar tadi. Barakallahu Untuk ditanya, Ustaz mahalu fulan. Kamu sampaikan, fulan menebarkan fitnah demikian, demikian, dan demikian. Ulama kibar telah mengkajinya, telah mempelajarinya. Dan ulama kita telah mengatakan hadafatan. Selesai. Ada hizbi, ada mubtadi, selesai. Ada haddadi, ada sururi, selesai. Ada ikhwani, selesai. Ada mumayyi, selesai. Ya itu yang kamu sampaikan sebagaimana yang mereka sampaikan. Jangan nama-nama yang aneh-aneh. Tambah Tambahi bicara masalah pribadinya dia, masalah keluarganya dia, masalah anaknya, masalah bapaknya, masalah istrinya, masalah kerjaannya. Itu namanya lancang mendahului para ulama. Maha kata. Dikatakan al kaul ilaihim. Kembalikan pendapat kepada mereka. Yusjiruna bil kauli minhum. Mereka isdar menyampaikan, memunculkan sebuah makalah dari para ulamanya. Ini yang dikatakan sama para ulama kita selesai. Hakata. Sehingga sejalan selaras dengan para ulama. Itu yang dikatakan ma'akabirikum. Ketika seperti itu, penerapannya akan muncul yang namanya al-barokah. Keberkahan demi keberkahan akan muncul untuk umat ini, untuk masyarakat kita, dakwah kita, tarbiyah kita, barakallahu fikum. Al-barakatu ma'a akabirikum membawa kebaikan. Ketika yang muncul bukan barokah, pertanda ada yang tidak beres ada yang error, ada yang menyalahi bimbingan aturan riwayat ini dan keterangan para ulama yang mensyarahnya. Barakallahu fikum. Kok tambah kacau? Kok tambah ribet? Kok tambah ruwet? Kan semuanya kembali pada ulama. Ulama siapa yang Anda kembali padanya? Cek. Ulama bertingkat-tingkat. Ada bir, ada asagir. Ini makomnya apa? makomnya makom fitan, mudlahimah, ada masyakil, ada ma'dilat. Rujuknya kepada asagir, ya pantas gak ada barokahnya, ya pantas tambah besar fitnahnya, ya pantas semakin menyala-nyala di fitnahnya, dikarenakan menyalahi riwayat. Hadis yang mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Kan juga ulama, betul. Gak ada yang mengatakan dia jahil, gak ada yang mengatakan uh, dia seorang yang yang hizbiyah atau mubtadi. La, alimin ina. Tapi martabatnya dia belum kibar. Barakallahu fikum. Belum kibar. Sudah ada bimbingan ulama kibar, kenapa kok belum kau masih urwat juga? Pengamalannya bagaimana? Apakah sejalan dengan apa yang dibimbingkan dan diarahkan dari para ulama kibar? Kalau searah, masya Allah. Kok ada yang nggak tidak ada yang kurang bagus. Arahannya apa? Suruh bicara? Enggak. Suruh apa? Suruh diem. Masih ada yang berbicara. Makanya muncul error di sana barakalafikum. muncul perkara-perkara yang yang yang yang diinginkan dikarenakan yang ini nyuruh berbicara, yang ini suruh diam. Yang nyuruh diam para ulamanya, yang yang yang nyuruh bicara bukan ulamanya. Ulamanya memberikan bimbingan spesifik dengan dakwah terpia Prakteknya disebut dengan fitnah. Kila, wakola, dikatakan, mengatakan isu A, isu B, berkutat dengan fitnah, demi fitnah. Gak ada ujung pangkalnya. Makanya muncul error dikarenakan gak sesuai dengan bimbingan dan arahan para ulama kibar. al barakatuh ma'akabirikum, barakallahu fikum. Salafiyin sangat memuliakan, sangat menghormati para ulamanya. Apalagi doa salafiyin sangat memuliakan dan menghormati para ulamanya. Tidak terbayang, nggak mungkin sosok sunni salafi ma'ruf dengan salafiyahnya yang menghinakan para ulama, yang merendahkan para ulama. Tidak mungkin. Barakallahu Tapi ingat, masing-masing ada makomnya. Ulama ada makomnya masing-masing, ada martabatnya masing-masing dan merujuk kepada mereka di makomnya masing-masing. Ketika salafiyin tulabul ilm merujuk pada kibar ulama dikadang muncul fitan, masyakil, mu'dilat, nawazil, mustajaddat. Tidak merujuk pada asagir bukan berarti merendahkan yang asagir. Bukan berarti meremehkan yang masih muda. Tidak. Tapi justru memuliakan mereka dengan kembali pada yang kibar. Para Ini pahami baik-baik. Jangan mengatakan antum meremehkan merecehkan para ulama. Loh kenapa? Antum tidak kembali pada bimbingan beliau. Beliau ini siapa? Ulama, naam, ulama-ulama syekhuna. Apakah termasuk ulama kibar? Oh belum. Hari insyaallah. Allah. Kita yakini belum. Masalah apa yang mau diangkat sekarang ini? Kita lagi mengangkat perkara-perkara besar. Makomnya bukan makomnya beliau. Makomnya makomnya ulama kibar. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Kita diperintahkan kembali pada kepada ulama kibar di makom makom besar seperti ini ketika kembali pada mereka bukan berarti kita menghinakan para ulama yang lain, bukan berarti kita melecehkan, kita nggak menghargai, nggak menghormati para ulama yang lain yang memang bukan makom mereka dalam bab ini. Difahami insyaallah ya, masing-masing punya makomnya dan tentu dan diwajibkan untuk merujuk pada ulama dengan makomnya masing-masing dan tingkatan ulamanya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan sampai salah memahami pembahasan kembali pada para ulama. Barakallahu fikum. Sebab di luar sana banyak sekali pihak-pihak yang salah dalam pembahasan ini. Menyampaikan kembali pada para ulama, pada para ulama. Ulamanya mereka yang ngomong gitu siapa? Kaum sufia. Ya, ulama sufia. Ya, yang menyimpang sufia. Kembali pada ulama-ulama. Ulama siapa? Ulama khawarij. Kan mereka punya ulama, di diulamakan oleh mereka. Ya khawarij pemahamannya. Salah itu. Ulama siapa? Ulama mutasyadidin hadadiyah, mumayyin sururiyah. Ya menyimpang. Kepada ulama, ulama ulama arus sunnah barakallahu itu Kembali pada ulama, ulama dalam perkara apa? Dirinci perkara itu apa? Oh perkara-perkara semuanya bisa, semuanya maklum, semuanya perkara yang wadah. Anu sahlah. Silakan. Oh dalam perkara, perkara yang rumit, perkara muskilah, mu'dilah. Ini makomnya para ulama kibar. Harus kepada ulama kibar dalam masalah ini. Hadahullah. Hada huwa. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada perkataan ulama kibar tidak maksum. Jadi tidak setiap ucapan dia harus diterima. Jawabannya iya. Apakah antum heran dengan kata-kata ini? Sejak kapan ulama itu maksum? Sejak kapan ulama itu maksum? Wahai salafiyun. Sejak kapan? Bapak diem. Sejak kapan? Sejak kapan kalian wahai ahlu sunnah meyakini kemaksuman ulama sejak kapan? Tidak ada itu dalam dalam prinsipnya ahlu sunnah. Tidak ada pada akidah ahlu sunnah. Yang maksum itu para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Itu pembahasan yang disepakati maksum dalam menyampaikan wahyu. Difahami? Tidak ada kemaksuman pada ulama, tidak ada. Jangan pada ulama, hatta kepada para sahabi ada yang maksum. Mereka manusia biasa, manusia biasa ya. Itu kenapa kembali pada para ulama, mentaati para ulama, tidak mutlak. Tak mutlak. Yang mutlak itu kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua kepada Rasulullah SAW. Itu yang mutlak. Kepada para umara, tidak mutlak. Kepada para ulama, tidak mutlak. Muqayyadun bidalil. Terikat dengan dalil. Ketika yang mereka arahkan, yang mereka bimbingkan, tidak ada padanya mukhalafah syara'iyah. diambil. Perkara mubah, perkara duniawi yang bermaslahat, perkara dunia apalagi diambil. Tapi ketika wadih, ittabaha wa dhahara, jelas dan gamblang. Biasanya ulama lain yang menyampaikan, bukan makomnya tulabul ilm yang yang yang yang, yang menjelaskan. Ulama lain yang menerangkan, ada kata. Ini keliru. Di bahasa ittabaha wa dhahar, jelas gamblang sang alim fulani salah. Ya kamu katakan salah. Jangan kamu terima kesalahan dia, tapi hormati, muliakan orangnya. Itu harus sunnah. Layak penuh khata, tidak menerima kesalahan dan menerima yang namanya sebuah mukhalafah, tapi menghormati ulamanya selama ulamanya ulama harus sunnah. Hakata ya wabah insya Allah ya. Tapi ingat, ini kalimat hati-hati jangan sampai disalahpahami. Ya, dipakai untuk menolak bimbingan dan arahan para ulama kibar yang uh, tidak ada mukhalafah padanya ditolak dengan alasan tidak maksum, tolak. Nah, karena nggak maksum tidak semua diambil, tolak. Tidak. Hukum asalnya di kamu terima. Ulama sunnah, ulama kibar sunnah menyampaikan arahan, menyampaikan bimbingan dan tidak ada mukhalafah pada dia. Maka kamu terima. Kamu terima. Ada kalanya, ada kalanya zalat kodamu Tergelincir kakinya beliau. Manusia biasa salah istihad. Agar ah, gitu dia ya, pendapatnya marjuh. Tidak kamu ambil. Tapi hormati ulamanya. Barakulahikum. Apa mungkin jelas gamblang salah? Mungkin saja. Berarti dia mulai berubah. Mungkin tidak dulunya ulama terus menyimpang. Mungkin tidak. Jangan bilang mungkin dong. Ada contohnya apa tidak? Wadah. Enggak cuma ada banyak kok ada. Banyak. Jadi saya dari zaman salaf banyak. Ya, dulunya murid-muridnya Al Hasan Basri jadi Mu'tazili banyak. Iya, nggak cuma sekarang banyak. Secara ilmunya diakui dari menyimpang. Artinya apa? Kok muncul statement ucapan-ucapan kok aneh? Tulabul ilmu paham apalagi para ulama yang lain. Ini aneh ini. Loh ini kok mungkar ya? kok muncul? Mungkin. Biasanya ayat yataghayyar, mulai berubah. Biasanya pula secara realnya ulama lainnya langsung menegur, yang langsung memproses, yang langsung menasihati. Rujuk alhamdulillah. Dan nah, rujuk semakin lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin kacau, semakin itu ulama yang menangani karena ulama yang berubah. Dan itu terjadi. Proses, proses, proses Tambah tambah ngeyel, tambah kacau, maka ulama pula yang menghukumnya sebagai orang yang menyimpang. Mau contoh? Mau contoh langsung. Zaman sekarang ini real. eh mau contoh langsung. Banyak kan? Coba diem. Banyak apa banyak? Lumayan banyak. Contoh yang dari mana? Luar negeri apa? Nah, Barakallahu Contohnya sangat banyak sekali. Contoh yang, yang, yang dalam negeri ada ulamanya yang luar negeri dong. Ini kelasnya para ustadz, nggak ada. Yang ulama, yang ulama. Banyak. Yang paling terbaru Muhammad bin Hadi. Kurang apa dia eh, selama ini? Dikenal sebagai ulama kibar, ulama sunnah, salafin, belajar sama dia. Kurang apa? Pada gayar mulai berubah, mulai berubah. Nasihat dari para ulama. Maju Syekh Bukhari, Syekh al rahimahullah, Syekh Rabi bin Hadi, Nasihati, terus begitu. Tambah kacau, tambah kacau, terus, terus, terus nasihati, tambah, balik lu, tambah. <laughs> Proses akhirnya beliau eh, Syekh bin Hadi memutuskan, ada kata. Dia telah berubah, dia telah menyimpang. Dia mengatakan, masa ulama menyimpang? Sejak kapan kamu mukallid? Sejak kapan kamu temu ta'asib? Sejak kapan ahlu sunnah diajari taklid? Sejak kapan salafin diajari asofiyah? Sejak kapan? Sejak kapan kamu punya akidah memaksumkan ulama itu sejak kapan? Tidak ada para salafin barakallahu Itu proses, saya salah. Itu kenapa kita tidak boleh asofi para seorang alim. Ketika salah kamu kata, ada kata. Selama dia sebagai seorang alim sunnah, ada kata nggak kami terima. Kita hormati, kita muliakan ulamanya. Barakalafikum. Salah dan dia berubah. Dan mulai berubah nih ulama lain yang menjelaskan ulama kamu diam aja kamu udah baik atau beliaunya. Dan tahu para para para sampai ulama mengatakan ada munharif. Ya sudah, dulu salafi sekarang munharif. Dulu ulama sunnah, sekarang ulama inhiraf. Jangan diikuti. Dipahami insyaallah ya? Ada mafhumun insyaallah taala. Cukup? Ada yang lain? Hah? Gak ada lagi yang lain? Hah? Gak ada lagi yang diangkat pertanyaannya. Tanggung kurang 10 menit. Saya jam 8. Hah? Baik. Udah. Aman ya? Aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan perjumpaan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semua.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 Barakallahu